Nomor dua, your competitor itu sebetulnya perlu di benchmark. Mana yang bagus, mana yang jelek. Yang bagus harus tiru. yang namanya benchmarking. Di istilah manajemen, mempelajari kompetitor itu sama sekali tidak salah. Malah dianjurkan. Dan yang nomor tiga, kalau Anda tahu kompetitor melakukan suatu strategi, barangkali belum tentu Anda harus meniru dia. Oh, dia melakukan itu cukup sukses, ada yang ditiru, tapi justru ada yang harus dilakukan diferensiasi. Saya melihat PLN sebagai sponsor dari acara ini juga sudah dua tahun terakhir ini mencanangkan tahun pelanggan, tahun peningkatan pelayan pelanggan. Ini membuktikan bahwa BUMN yang dulu sering dikatakan oleh orang tidak bertanggung jawab terhadap customernya sekarang mulai terus menerus meningkatkan kecintaannya kepada customer. Prinsip nomor dua, be sensitive to change and be ready to transform. Dunia tidak akan begini terus, dunia akan berubah terus. Business landscape percayalah kepada saya akan terus berubah. Kompetitor akan datang terus, globalisasi Teknologi akan membuat customer menjadi semakin pinter. Kalau kita tidak sensitif dan tidak kita tidak tidak merubah diri, maka kita tidak akan habis. Kita akan habis. Tim saya menemukan sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Dan saya ingat cerita yang indah Nabi Nuh yang dibisikin Tuhan bahwa akan ada banjir besar maka dia sensitif dan dianjurkan untuk membuat kapal. Kita bukan nabi, nggak mungkin Tuhan itu barangkali gampang-gampang membisikin kita kalau kita nggak sangat dekat dengan Tuhan. Karena itu kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan terus-menerus supaya kita lebih sensitif mendapat bisikan Tuhan sehingga kita bisa lebih siap menghadapi persaingan. Prinsip nomor tiga, guard your name, be clear of who you are. Ah, Hakim tadi mengatakan dengan jelas nama koruptor ini kasihan sebetulnya sudah miskin nanti namanya jelek padahal di marketing diajarkan brand name is everything seringkali orang membeli barang dengan kualitas yang sama juga karena brand name-nya guard your name be clear of who you are tim saya melihat menyelidiki dan memberikan kepada saya sebelum diangkat menjadi rasul katanya profesi nabi adalah berdagang yang dilakukannya sejak usia 12 tahun dalam berdagang nabi dikenal jujur sehingga dijuluki al amin Mr. Clean Mr. Trusty jadi dengan demikian Nabi Muhammad sudah memberikan example bahwa positioning dan differentiationnya berbeda pada waktu itu dibanding pedagang-pedagang lain. Mohon maaf kalau keliru ini. Prinsip nomor empat, Customer are diverse. Customer itu macam-macam. Tapi go first to who really needs you. Ini segmentation sebetulnya. Anda tidak perlu pergi ke semua orang sebagai businessman. Tapi pergilah kepada orang yang betul-betul membutuhkan Anda. Katanya, Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Jadi kita berbisnis harus masuk menentukan siapa target market kita. Be honest, kalau Anda tidak bisa melayani satu segmen karena Anda tidak mampu, jangan masuk ke situ. Layanilah orang yang betul-betul merupakan priority target market Anda. Dan masuklah ke situ. Saya tadi tanya sama PLN, siapa priority target market Anda? rumah tangga. Karena itu rumah tangga yang harus disubsidi. Kalau industri dia mesti bayar. Prinsip nomor lima. Always offer a good package at a fair price. Jangan jual barang jelek dengan harga yang tinggi. Sekali lagi tim saya menemukan suatu kata-kata yang menurut saya sangat bagus sekali. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual sesuatu yang cacat kecuali ia memberitahukannya. Saya baca sendiri ceritanya di mana Nabi Muhammad Eh, menemukan ada seorang pedagang jagungnya basah. Beliau mengatakan ini jagung mesti dikeluarkan ditaruh di depan supaya orang tahu kalau itu basah. Jangan kau sembunyikan. Dan karena itu saya pikir marketing yang benar adalah marketing yang harus fair. Ya. Price harus sesuai dengan produk. Kalau kita mau bujuin orang, nipu orang dengan memberikan produk yang jelek dengan price yang tinggi, Lama-lama akhirnya atau ketahuan dan kita akan ditinggalkan orang. Nabi sudah mengajarkan itu sejak dulu ketika beliau masih menjadi seorang pedagang. Prinsip nomor enam always make yourself available and spread the good news. Basically marketing sebetulnya harus spreading the good news, tapi kabar gembira yang baik. Tim saya menemukan satu kata-kata yang bagus. Ketika Rasulullah mengutus salah seorang sahabatnya untuk melaksanakan suatu urusan, beliau akan bersabda, sampaikanlah kabar gembira dan janganlah menakut-nakutin serta permudahlah dan jangan mempersulit. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Bagi kita orang marketing, Marketing adalah good news. Anda harus memberikan good news. Jangan menjual dengan menodong. Jangan menjual dengan surat rekomendasi. Kalau Anda monopoli, Anda pakai surat pejabat. Ya mereka beli tapi karena todongan. Prinsip nomor tujuh. Get your customer, keep and grow them. Sekali Anda dapat customer, peliharalah hubungan yang baik dengan mereka tim saya menemukan katanya kata-kata ini sering dikutip oleh A.A. Kim Barang siapa yang ingin dimudahkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Di dalam marketing itulah yang namanya customer relationship marketing atau yang kita sebut CRM. Prinsip nomor 8. Whatever your business, Pak. Whatever your business. Anda berada di bisnis apa saja, manufacturing dan sebagainya. Sebetulnya di dalam marketing diajarkan, it is a service business. Service business bukan cuma hotel, Service bisnis bukan cuma restoran, tapi whatever your business, Anda harus mempunyai jiwa melayani customer. Tim saya menemukan lagi karena tangan yang di atas atau yang memberi lebih utama daripada tangan yang di bawah yang menerima. Dan mulailah dengan orang yang kau tanggung. Di marketing memang customer satisfaction segalanya. Tanpa customer satisfaction, tanpa customer service, Anda tidak melakukan uh, marketing. Saya tanya lagi PLN apa yang bisa dilakukan? Ya kita melakukan macam-macam. Kita berusaha mempunyai call center 123, pembayaran lewat ATM, ATM dan sebagainya. Prinsip nomor 9, always refine your business process in term of quality, cost and delivery. Jadi kita mempunyai tugas sebagai marketer untuk selalu meningkatkan QCD, Pak quality cost and delivery kasihan customer kalau kita kasih barang yang rongsokan jadi tim saya juga menemukan dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya di dalam Islam dilarang melakukan tadlis yaitu penipuan baik yang menyangkut kuantitas, kualitas dan waktu penyerahan serta harga. Prinsip nomor 10 terakhir gather relevant information But use wisdom in final decision. Belajar, belajar, belajar terus. Karena dunia ini berubah terus. Anda tidak bisa menjadi seorang businessman, marketer. Dulu bagus, sekarang mungkin tidak bisa begitu terus. Karena itu tim saya menemukan juga menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib dari ayunan sampai ke liang kubur bahkan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Terima kasih.